Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala al-amru al-khamisu. Perkara yang kelima yang menunjukkan bahwasanya maksud daripada ilmu adalah amal. Musara'atus salafi radhiallahu anhum lil amali bil ilmi. Bersegeranya para ulama salaf dalam mengamalkan ilmu. Mimma yubayinu di antara perkara yang menjelaskan permasalahan ini yaitu permasalahan pentingnya beramal, pentingnya mengamalkan ilmu adalah halus salaf adalah kondisi para ulama salaf rahimahu, eh, rahimahumullahu yang sangat menakjub, menakjubkan terkait dalam masalah bersegera dalam beramal wal musara'ah ilaiha dan bersegera dalam beramal dan merutinkan dan membiasakan untuk melakukan satu amal wal ityan biha dan melaksanakan amal furo sama'iha begitu mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka begitu mendengar begitu mereka mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam maka mereka bersegera mengamalkannya dengan e, bersegera yang sangat menakjubkan mereka bercepat-cepat untuk mengerjakannya dengan cepat-cepat yang sangat luar biasa. Mereka bercepat-cepat untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Alaih. Dan mereka pun kemudian merutinkannya. Ini yang eh, yang menakjubkan adalah ini. Begitu mendengar, maka mereka segera beramal dan itu menjadi amal rutin mereka. Kalau cuma segera beramal namun cuma sekali, dua kali, tiga kali saja mungkin tidak heran. Dan begitu mendengar hadis maka mereka beramal dengannya dan hal itu dijadikan sebagai amal yang rutin. Maka ini satu hal yang sangat-sangat mengherankan. Wafihadal makna dan terkait dengan hal ini maka dinukil dari para ulama salaf nukilan yang sangat-sangat banyak sekali menunjukkan betapa besarnya inayah perhatian mereka dan betapa besarnya riayah perhatian mereka terhadap masalah ini beramal dengan ilmu. Di antaranya adalah hadis yang uh, diatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu dalam kisah Fatimah radhiallahu anha Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Fatimah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu yaitu budak maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya alaihi salatu wasallam awala adulluki ala ma wa khairun laki min khadimin Tidakkah mau kutunjukkan kepadamu satu hal yang lebih baik daripada pembantu? Ida awaiti ilal firashi jika engkau bertempat di tempat tidur bertasbihlah sebanyak 33 kali bertahmidlah sebanyak 33 kali dan bertakbirlah sebanyak 33 kali atau dalam berat yang lain 34 kali dan ini Nabi katakan kepada Fatimah dan eh, suaminya Ali bin Abi Talib. Kala Ali radhiallahu anhu maka Ali radhiallahu anhu mengatakan, "Fama taraktuha mungdu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Maka aku tidak pernah meninggalkan amalan ini sejak aku mendengarkannya, sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ali menceritakan hal tersebut dan Ali mengatakan kalimat ini wallahu taala a'lam adalah tahadusan bi nikmatillah karena menceritakan nikmat Allah yang memberikannya taufik untuk rutin dalam beramal atau dalam rangka memotivasi orang-orang yang bersamanya ketika itu. Ya. Eh, kita yakin bahasanya beliau menceritakan hal ini bukan karena uh, eh, fakhron wariaan, bukan karena menyombongkan diri dan pamer. Namun boleh jadi di antara uh, namun memiliki maksud-maksud terpuji, semisal dalam rangka memotivasi orang untuk mengamalkannya. Maka ketika uh, Ali bin Abi Thalib mengatakan apa yang beliau katakan, maka salah seorang hadirin memilih satu waktu yang menegangkan. Yang boleh jadi uh, eh, Fimis lihat dalam kondisi waktu semacam ini menyebabkan seorang tulalai dari berbagai hal dan tidak perhatian. Maka salah seorang hadirin bertanya, "Wala engkau tidak meninggalkan amal tadi di malam perang Siffin ya, perangan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah Inilah dan itu adalah satu malam yang darat terjadi padanya peperangan yang terkenal dan pertempuran yang masyhur. Qal apa jawaban Ali? Wala lailatas sifin. Tidak pula pada malam sifin. Maka di malam-malam terjadi perang sifin, Ali pun tetap mengamalkan apa yang menjadi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak tidur berpikir eh, berzikir terlebih dahulu baru tidur. Ya, berkaitan dengan uh, uh, berkaitan dengan hadis uh, yang baru saja kita baca, maka telah kita kaji di sarah uh, <clears throat> Hisnul Muslim bahasanya hadis ini menunjukkan bahasanya di antara manfaat berzikir adalah memberi tenaga, memberikan kekuatan dan tenaga fisik. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimullah taala. Ya. Bila berdalil dengan hadis ini, maka aku tunjukkan kepada Muhammad Fatimah satu amalan yang lebih baik daripada seorang pembantu. Maka berzikir dengan zikir ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tenaga yang lebih kuat dan kemampuan fisik yang lebih hebat. Kemudian dari Dawud bin Abi Hindin, dari An-Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus, beliau mengatakan, hadasani an Basah bercerita kepadaku Ambasa bin Abi Sufyan fi maradi alladhi mata fihi. Ketika beliau sakit, yang sakit ini mengantarkan beliau kepada kematian. Di hadis yang beliau bercerita kepada ke satu hadis yutasaru ilaihi yang beliau bisik-bisik untuk menyampaikannya. Karena dalam kondisi sakit, kal beliau mengatakan, aku mendengar Ummah Habibah ibunda kita Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Salah seorang istri Nabi dan seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uh, ummahatul mukminin. Adalah ibu bagi semua orang-orang yang beriman. Nah, karena itu uh, jika ada orang yang bertanya kepada kita berapa ibumu, maka kalau dijawab satu, salah besar. Tidak ada orang bertanya pada kita, ibumu ada berapa? Jawabannya ada dua belas. Satu ibu kandung, sebelas istri istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma satu, bukan orang beriman. Kalau ibu eh, kalau ibu eh, ibu saya satu, kamu orang beriman apa bukan? orang beriman ibunya tambah tambah sebelas lagi ah. Ummahatul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha takul beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man salasnatai natai asrata rakaatan fi yaumin wa lailatin siapa yang salat sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam bunyalahu bihinna baitun fil jannah maka akan dibangunkan untuknya bihina dengan sebab 12 rakaat satu buah rumah di surga. Ibunda Ummu Habibah radhiallahu anha mengatakan maka aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian perawi di bawahnya Ummu Habibah adalah Ambasah Ambasah Eh, bin Abi Sufyan beliau pun berkomentar fama taraktuhunna mungdu sami'tuhunna min ummi habibata nah, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengarnya mendengar hadis ini dari Ummu Habibah nah muridnya Ambasa yaitu Amr bin Aus pun mengatakan ma taraktuhunna mungdu tuhuna min anbasa aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ya, tersebut sejak aku mendengarnya dari Ambasa. Ya, perawi di bawahnya eh, di bawahnya Amr An-Nu'man bin Salim. An-Nu'man bin Salim pun mengatakan ma tuhunna mungdu tuhunna min Amr ibn Aus. Aku tidak pernah meninggalkan, tidak pernah sehari pun aku ketinggalan meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengarnya dari Amr ibn Aus orang muslim demikian diatkan oleh Imam Muslim Fahadhi himmatun aliyah maka ini ada semangat luar biasa dalam bersegera melakukan kebaikan bukan hanya bersegera wal muadzafah lalu merutinkannya lalu membiasakannya ma'an sekaligus maka mereka adalah orang-orang yang bersegera e, dalam kebaikan dan merutinkannya. Maka begitu mendengar hadis dijalankan dan itu dirutinkan. E, kalau cuma sekedar mendengar hadis kemudian dijalankan sekali dua kali, non tidak jadi rutin sampai mati, e, mungkin tidak terlalu aneh. Tapi yang aneh Cuma mendengar sekali, itu langsung masuk ke dalam hati, langsung diamalkan, dan itu dirutinkan sampai mati. Fil musara'ah ilal amal dalam masalah bersegera dalam beramal dan bersegera ilal qiyam bihim melakukan amal wal mu'adzafah dan merutinkannya. Demikian juga terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau mengatakan ausani khalili kekasihku berpesan kepadaku satu tiga, eh, tiga hal. Yang tiga hal ini la ada uhunna hatta amuta. Tidak akan pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Itu berpuasa tiga hari setiap bulan, uh, sholat duha dan tidur dalam keadaan telah melaksanakan sholat witir. Wa mislu dan semisal itu tamaman persis Uh, sebuah hadis uh, sebuah hadis yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya namun dari Abu Darda Abu Darda mengatakan ausani habibi kekasihku sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku dengan untuk melakukan tiga hal sama pesannya lan ada ahunna ma'ish tu aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup selama aku menghirup napas maka korah hadis salasa kemudian beliau menyebutkan tiga amal di atas. Maka di antara amal yang dianjurkan adalah puasa tiga hari setiap bulan dan e, tiga hari ini bebas ya, harinya, tanggalnya berturut-turut ataukah berselang-seling ataukah sepuluh hari pertama ngambil satu, sepuluh hari kedua ngambil satu, sepuluh hari yang ketiga ngambil satu, longgar. Akan tetapi yang uh, terbaik adalah mengambil ayamul bid tanggal 13, 14 dan 15. Namun itu bukan satu keharusan untuk orang yang tidak mengamalkan berpuasa tiga hari setiap bulan. Namun acak, bebas, longgar. Demikian juga di antara amal yang dianjurkan adalah uh, salat witir sebelum tidur tiga hal ini dipesankan oleh Nabi kepada dua orang sahabat, Abu Hurairah dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Wa akal dan contoh yang lain dialami oleh salah seorang sahabat muda. Itulah Umar bin Abi Salama, Anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari Ummu Salama. Kal Umar bin Salamah mengatakan kuntu hulaman dulu aku adalah seorang anak kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam asuhan Nabi? Ya karena ya, ibunya diperistri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu aku makan barang dengan uh, Nabi di satu tempat atau bahasa kita satu nampan, wakanat ya di tatisu uh, eh, adalah tanganku tuh jalan-jalan, fi dalam uh, tempat makanan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurku dengan mengatakan ya hulamu samilaha wahai anak kecil sebulah nama Allah wakul biyaminik dan makanlah dengan tangan kananmu wakul mimayalik dan makanlah makanan yang ada di dekat di dekatmu mutafakun alaih diatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan anhu dari sahabat Umar bin Abi Salamah, beliau mengatakan famazalat tilkati mati ba'du. Maka tidaklah henti-henti seperti itu cara makanku ba'du setelah itu. Enak kecil dikasih diingatkan sekali membekas dan itu jadi gaya makannya sumber hidupnya. Yakni yaitu Sejak beliau kecil, anak kecil di aswa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu eh, fasami ahu yakulu hadil kalimat, lalu dia mendengar Nabi mengucapkan tiga kalimat di atas, maka beliau mengatakan sejak itu tiga hal tadi, tiga pesan Nabi tadi menjadi tikmati cara makanku, gaya makanku. itu kafiran kita seringkali melihat bagaimanakah anak-anak kecil itu ditegur dan dilarang dan diingatkan sekali, dua kali, tiga kali. Namun mereka tidaklah bersegera lil ijabah merespon teguran dengan baik. Melihat anak kecil ini yang berasal dari uh, barisan sahabat-sahabat muda Min maratin wahida. Cuma ditegur sekali saja. Ya, tidak perlu sampai uh, berkali-kali. Anak kecil zaman sekarang lima kali, ya ya, tapi besok masih dilanggar lagi. Ya. tidak ini uh, makan pakai tangan kanan, ah, sampai sepuluh kali, dua puluh kali, bukan boleh jadi orang tua ingatkannya sampai seratus kali, belum jadi-jadi kebiasaan. Umar bin Abi Salamah cukup ditegur sekali itu uh, membekas sehingga menjadi amal uh, sepanjang hidup. Maka sahabat ijma min maratin wahidah sekali saja lalu dia berkomentar ya, lalu tidak lantinti seperti itu gaya makanku. Maka dalam hadis ini terdapat tiga adab makan, di antaranya adalah makan makanan yang ada di dekat kita eh, ketika kita makan bersama orang lain. Namun para ulama menjelaskan berdasarkan dan menimbang dari dalil yang lain. Bahasanya ini berlaku jika makanan tersebut satu jenis. Kalau makanan yang ada itu ada beberapa jenis, ada satu jenis yang dekat dengan kita, ada jenis yang lain dekat dengan kawan kita dan kita pingin jenis yang lain maka boleh uh, ya boleh uh, tang, uh, maka kita boleh ngambil makanan yang kita inginkan jenis yang lain yang ada di dekat uh, kawan kita. Namun kalau satu jenis ya semuanya salah semua nah, maka uh, maka tidak pantas kemudian tangan jalan-jalan ya Eh, ke bagian yang di dekat kawan karena ini menunjukkan rakus dan ini menunjukkan kezaliman. Demikian pula di antara ada makan adalah makan dengan tangan kanan dan ulama ikhtilaf berselisih pendapat tentang hukum makan dengan tangan kanan. Sebagian ulama mengatakan hukumnya dianjurkan dan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan yang benar hukumnya adalah wajib. <clears throat> Mengat dalam hadis yang lain Nabi menegaskan bahasanya makan dengan tangan kiri itu adalah makannya setan. Maka ini menunjukkan bahasanya makan dengan tangan kanan adalah sebuah kewajiban. Demikian pula di antara adab makan adalah membaca bismillah, menyebut nama Allah sebelum makan, boleh dengan bismillah saja dan boleh juga bismillahirrahmanirrahim sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan uh, boleh bismillahirrahmanirrahim sebagai bacaan uh, basmalah ketika hendak makan. Fahat dulu maka hal ini menunjukkan akan bersegera dalam beramal dari satu sisi dan merutinkan beramal ilal mamat sampai mati dari sisi yang lain. Maka jika kita memperhatikan perjalanan salafus saleh setelah para sahabat, maka juga dinukil dari mereka terkait dengan masalah ini nukilan-nukilan yang sangat penting sekali. Di antaranya adalah perkataan Sufyan al thawri rahimallahu taala eh, salah seorang tabi'in ma balaghani hadisun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi. Tidaklah aku mendengar Eh, mendapatkan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali akan aku, kecuali aku amalkan. Dan Amr bin Qais al-Mulai rahimahullah ta'ala mengatakan, Ida balaroka, Ida balaroka al-hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'mal bihi walau marotan takun min ahlihi. Jika telah sampai kepada anda sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka praktekkanlah hadis tersebut meskipun sekali, maka Anda termasuk orang yang mengamalkannya. Maka perkataan dengan perkataan beliau ini ada catatan penting yang harus diingat dan digarisbawahi. Yang dimaksud meskipun sekali itu jika hadis tersebut berisikan amalan-amalan yang dianjurkan. Waraib dan amalan-amalan yang dianjurkan. Bukan amalan-amalan wajib. Adapun amalan yang wajib wal faraid dan amal yang fardu maka tidaklah cukup uh, untuk menjadi orang yang mengamalkan uh, hadis tersebut kalau cuma beramal pernah mengamalkan sekali saja. Nah, maka perkataan beliau itu dibawa kepada uh, amal yang hukumnya sunnah. Maka jika ada sebuah hadis yang berisi amal, yang amal ini hukumnya sunnah dan tidak wajib, maka siapa yang mengamalkan sekali maka dia termasuk orang yang mengamalkannya. Adapun e, hadis yang isinya kewajiban maka seorang itu tidaklah dikatakan mengamalkan hadis kecuali jika dia e, kalau cuma mengamalkan sekali dua kali namun harus terus menerus. Dan, uh, dan Ibnu Qayyim menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala Ibnu Qayyim menyebut dan membahas hadis Abi Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan Man qara'a ayat al-kursi Barang siapa yang membaca ayat kursi tubur setiap sholat, yaitu maksudnya sholat fardu, maka tidak ada antara dia dengan surga penghalang kecuali karena dia belum mati. Ya, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali karena dia belum mati karena syarat untuk masuk surga ya mati dulu. Maka Ibnu Qayyim berkomentar balaghani an Islam Ibnu Taimiyah annahu qal ma taraktuha uqaiba kulli salatin. Nah, telah sampai kepadaku dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahasanya beliau mengatakan aku tidak pernah meninggalkan amalan ini ya, setelah setiap kali sholat. Dan nampaknya Ibnu Qayyim tidaklah mendengarkan mendengar perkataan ini langsung dari gurunya karena beliau tidak mengatakan sami itu aku mendengar dari uh, Syekhul Islam Taimiyah namun beliau mengatakan balaghani an sampai dariku eh, dari Syekhul Islam Taimiyah maka uh, zahirnya Ibnu Qayyim mendapatkan kalimat ini dari murid Ibnu Taimiyah yang lain. Maka dalam uh, dalam hal ini maka dalam hadis di atas terdapat uh, di antara amal yang dianjurkan adalah membaca ayat kursi setiap kali selesai salat lima waktu. Dan yang dimaksud dengan dubur Eh, setiap sholat di sini adalah eh, setelah salam. Maka dubur sholat eh, dalam hadis-hadis ya, itu memiliki dua makna. Bisa jadi maknanya adalah setelah tasahud akhir sebelum salam dan bisa jadi setelah salam. Dan uh, dan Sam Muhammad bin Saluhimin rahimahullah taala dalam hal ini menyampaikan satu kaidah yang penting Beliau katakan eh, tentang makna dubur solat. Jika dubur solat itu berkaitan dengan zikir, maka maknanya adalah setelah salam. Dan dubur solat jika berkaitan dengan masalah doa, maka pada asalnya adalah eh, sebelum salam setelah tasahud akhir. Wajah dan terdapat keterangan dari Imam Ahmad bahasanya beliau mengatakan maka tabtu hadisan tidaklah aku menulis satupun hadis dan uh, Imam Ahmad telah menulis hadis uh, dalam kitab yang namanya Musnad wa ma'rufun hajmuhu dan telah kita sama ketahui uh, ketebalan Musnad Imam Ahmad dan banyaknya hadis yang ada di dalamnya. Imam Ahmad mengatakan tidaklah aku menulis satupun hadis kecuali aku mengamalkannya. Sampai-sampai aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam uh, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan upah kepada tukang bekam dinaron sebesar satu dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Uh, empat seperempat gram emas. Nah, kalau emasnya 200, 800, nah, sejuta, sejuta kurang dikit. Nah, maka terdapat hadis bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih upah untuk tukang bekam ya, sebanyak satu dinar, oh, ratusan ribu ya, nah, ratus ribu. Maka mendengar hadis ini maka uh, Imam Ahmad pun berbekam dan tukang bekamnya dikasih uh, upah satu dinar. Ini harga yang sangat-sangat mahal. Eh, ini adalah upah yang sangat-sangat mahal. Beruntunglah si tukang bekam itu ya. <laughs> Fahati maka inilah jalan salaf dalam semangat mereka dan kerutinan eh, mereka dalam beramal, wadak bihim dan kebiasaan mereka dalam beramal. Dan betapa, besarnya perhatian mereka dengan ilmu eh, dan mereka pun adalah orang bersegera untuk mengamalkan ilmu dan rutin untuk melakukannya. Ya, berkaitan dengan masalah bekam, uh, Eh, Saya Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala pernah ditanya uh, apakah bekam itu satu hal yang sunnah dalam pengertian ya, tanpa sebab orang boleh berbekam ataukah dia adalah satu hal yang sunnah berkaitan dengan pengobatan artinya orang itu berbekam ya, kalau sakit saja nah, bolehkah badan sehat berbekam nah, bukan karena bukan karena sakit berbekam. Maka jawaban beliau rahimahullah taala uh, bekam adalah satu hal yang dianjurkan dikaitkan dengan pengobatan. Maka tidaklah tepat uh, orang dalam dalam kondisi badan sehat berbekam. Ya, dia bukan amal sunnah dalam artian uh, sunnah seperti uh, sholat sunnah atau puasa sunnah Ah, namun dia adalah sunnah jika orang itu sakit. Kalau nggak sakit maka uh, ya tidak perlu berbekam. Beliau katakan oleh karena itu kita jumpai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bekam beliau maka beliau hanya berbekam pada saat beliau sakit. Kemudian al-amr asatis perkara yang keenam musara'atu wa mubadaratu salaf radhiyallahu anhum ila tarkil manhiyat bersegera dan bersegera, bercepat-cepat eh, dan bersegeranya salaf radhiyallahu anhum dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang. Maka dalam aspek hal-hal yang terlarang, maka mereka para ulama salaf adalah orang yang bercepat-cepat meninggalkan dan eh, setelah itu mereka merutinkan untuk meninggalkan hal yang dilarang dan mereka bersegera yang sangat menakjubkan dalam masalah ini. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar radhiallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak kalian. Dan Umar mendengar hadis Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam ini sebagaimana di sebagian riwayat pada saat Umar bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Ya, Nabi uh, Umar mendengar hadis ini ketika Nabi menegurnya. Oh, ketika itu Umar bersumpah dengan menyebut nama bapaknya didengar Nabi dan Nabi menegurnya. Dengan Nabi katakan, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak kalian. itu maka kita lihat di sini eh, dan satu hal yang sangat patut kita perhatikan di sini bahwasanya perkara ini bersumpah dengan nenek moyang adalah kebiasaan e, orang-orang Arab di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka telah terbiasa, telah memiliki tradisi untuk bersumpah dengan nenek moyang. Wa jasad e, lisanmu dan lidan pun telah biasa ya, untuk melakukan hal ini. Maka Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sebenarnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak atau nenek moyang kalian. Maka Umar berkomentar, "Fawallahi ma halaftu biha mungdu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakiran wala athiran." Maka demi Allah aku tidaklah pernah bersumpah dengan menyebut nama bapak dan nenek moyang sejak aku mendengar hadis di atas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah bersumpah. Zakiran, baik aku sendiri yang bersumpah, wala athiran ataupun sekedar menceritakan kalimat sumpah orang lain. Ya, ini artinya lamin kauli, aku tidak pernah bersumpah dengan nenek moyang, dengan bapak, baik itu ucapan pun ucapanku, tidak pula sekedar menceritakan ucapan orang lain. Maka Umar tidak mau e, menceritakan ucapan orang lain yang ucapan tersebut isinya bersumpah dengan nenek moyang. Meskipun seandainya ini dilakukan oleh Umar, nah, maka dia tidak salah. Nah, karena orang yang menceritakan e, kemusyrikan bukanlah orang yang musyrik. Dia sekedar menceritakan ada orang punya omongan demikian. Dan bersumpah dengan sen Allah adalah kemusyrikan. Eh, menceritakan kemusikan bukanlah kemusikan, Akan tapi apa? Umar hati-hati. Ya, Umar khawatir uh, penyakitnya bisa kambuh lagi. Uh, karena sesuatu yang telah mendarah daging kemudian ditinggalkan, kok nyerempet-nyerempet? Maka dikhawatirkan sesuatu yang telah mendarah daging ini muncul kembali. Maka dalam rangka hati-hati, maka beliau uh, melakukan hal ini. meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan beliau. Dan hadis ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam di bab masalah sumpah. Pemenat taraib dan di antara hal yang unik yang dinukil dalam masalah ini dan ini aku ceritakan fakat semata-mata lil mukoronah untuk perbandingan dan supaya kita memahami betapa himmah salaf, betapa tingginya semangat para ulama salaf dan perhatian mereka yang sangat besar dalam masalah ini. Yudhkar disebutkan bahasanya ada seseorang yang mendengar orang lain bersumpah dengan menyebut nama Nabi. Ya, maka ada si A yang dia mendengar B, B ini bersumpah dengan nama Nabi. Maka si A kemudian menasihati si B dan mulailah dia jelaskan kepada si B berbagai dalil tentang larangan bersumpah dengan selain Allah. Hatta nana sampai si B pun merasa merasa mantap dengan dalilnya, ya, wa azama dan pun eh, kemudian muncullah ketekatan untuk tidak bersumpah dengan selain nama Allah. Maka setelah B itu e, sadar tentang kesalahannya dan punya tekad untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahannya, maka dalam rangka menegaskan kepada si A yang telah menyesatinya, maka B berkata kepada si A, "Wan Nabi, demi Nabi, aku tidak akan bersumpah dengan Nabi sejak hari ini." Namun melanggar dulu. <laughs> ya, maka ada si A-nya menjumpai B bersumpah dengan nama Nabi maka kemudian ngasih nasihat dengan cara yang baik, sampaikan dalil tentang larangan-larangan uh, eh, bersumpah dengan selain nama uh, dengan selain nama Allah. Wah, terus akhirnya si B pun sadar, faham kalau dia keliru, uh, maka dia ingin menyampaikan kepada si A bahasanya saya sudah siap untuk saya tidak saya punya tekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan saya. Dan gimana? Si B ini mengatakan pada si A, Demi Nabi, aku tidak akan bersumpah dengan nama Nabi sejak hari ini. Demi Nabi muncul lagi. Kenapa? Karena ini sudah kebiasaan. Hmm. Maka kebiasaan kemudian ditinggalkan begitu e, dinasihati kemudian langsung ditinggalkan di suatu hal yang luar biasa. Satu hal yang telah mendarah daging, kemudian setelah itu orang itu sadar, kemudian e, dia punya tekad untuk meninggalkannya, kok bisa langsung meninggalkannya itu luar biasa. Oleh karena itu, karena telah mendarah daging wan nabi, setelah satu hal yang telah mendarah daging, mengapa? Eh, setelah bertekad untuk tidak meninggalkannya pun, eh, kalimat yang terucap, demi nabi aku tidak akan bersumpah dengan nama nabi eh, sejak hari ini. Maka berdasarkan hal ini maka kita melihat dan mengetahui betapa ya, betapa nilai dari uh, perkataan Umar bin Khattab. Aku tidak lagi bersumpah dengan nama bapakku sejak aku mendengarnya. Padahal itu satu hal yang telah mendarah daging dari kecil sampai tua. Sudah seperti itu ya. Kok ditinggalkan dengan demikian mudah begitu sekali mendengar. Kemudian langsung meninggalkan ini satu hal yang luar biasa. Bukti luar biasanya adalah cerita ini. Lah itu maka kita lihat di sini bahasanya lisan jika telah terbiasa untuk melakukan mengucapkan sesuatu obati eh, bimakanin maka satu hal yang sangat-sangat sulit kata-kata bimakan di sini untuk taukit, eh, untuk taukit maknanya minasu'ubati eh, bil makan adalah satu hal yang sangat-sangat sulit ya, ini tidak ada makan di sini jangan diterjemahkan tempat atau yang lainnya Nah, makan di sini maknanya adalah taukid. Minas obat bil makan. Satu hal yang sangat-sangat sulit maknanya. <clears throat> Satu hal yang sangat-sangat sulit e, seorang manusia itu yang itu e, melepas minhu kebiasaannya Eh, wa dan dia rutin untuk meninggalkan apa yang jadi kebiasaannya tuna eh, ayak minhu tanpa dia terjumus ke dalamnya meskipun itu hanya sekedar eh, ketergelinciran lisan maka Umar radhiallahu anhu bersumpah demi Allah aku tidaklah pernah bersumpah dengan nama bapakku setelah itu baik itu ucapanku ataupun sekedar menceritakan ucapan orang lain maka hal ini menjelaskan pada kita betapa besarnya perhatian salaf dan perhatian mereka terhadap ilmu. Ya. Begitu mereka mendengar sebuah hadis, baik hadis itu berisi perintah ataupun larangan, kecuali mereka bersegera untuk mentaatinya dengan uh, eh, eh, yuadib, mereka membiasakan diri untuk mentaatinya, dan ini adalah kebiasaan yang sangat luar biasa hatta fima alifathu sampai-sampai mereka pun uh, bersegera meninggalkan apa yang telah alifathu an-nafsu, apa yang telah biasa uh, dilakukan oleh jiwa wa wa'tadat alaihi dan jiwa pun telah terbiasa melakukannya. Bukan hanya satu hal yang jarang-jarang, non satu hal yang telah mendarah daging, begitu itu dilarang langsung ditinggalkan. Ya, satu hal yang telah mendarah daging begitu itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan, langsung mereka tinggalkan. Dan setelah itu mereka tidak melanggar meskipun hanya tergelincir. Contoh yang lain adalah apa yang terdapat uh, dari sahabat Anas yang dia Abu Bukhari dan Muslim. Wakana dan beliau adalah uh, pelayannya Abu Talha. Nih ya. Ya. Hmm, karena Abu ini, karena Anas ini anak tirinya Abu Talha. Abu Talha ini bapak uh, uh, suami dari ibunya <clears throat> Ummu Sulaim. Maka Anas ini melayani Abu Talha, ya, suami dari ibunya. Wakana yauman yasqihim al-khamra qabla tahrim. Dan pada satu hari uh, uh, Anas ini memberikan uh, memberikan minuman, membagi-bagikan minuman berupa khomer kepada Abu Tulhah dan kawan-kawannya. Ya. Sebelum diharamkannya khomer, fabainahu kadzalika maka pada saat sepacam itu pada saat Anas sedang uh, menuangkan khomer, tiba-tibalah datanglah orang yang datang dan mengatakan hurrimatil khamru khamar telah diharamkan. Fa'amaru fauran maka mereka ya, Abu Tulha dan kawan-kawan segera memerintahkan kepada Anas untuk menua, eh, untuk membuangnya. Untuk membuang khamar tersebut. Padahal e, diri mereka, jiwa mereka ya, sangat bergantung kepada khamar. Ya, karena khamar menjadi kebiasaan mereka dan mereka pun telah terbiasa untuk mengkonsumsinya. Maka ternyata mereka para sahabat, mereka segera membuang khamar fawran. Segera, seketika, finnafsillah lahzah, di detik itu juga. Di detik ketika mereka mendengar utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumumkan kalau khamar telah diharamkan. Maka nadalika, maka jadilah uh, detik itu adalah akhir ahdihim adalah uh, waktu terakhir mereka biha bersama Khomer. Nah, maka jadi detik terakhir kebersamaan terakhir dengan Khomer. Ya, eh, dan sejak itu mereka tidak lagi bersentuhan dengan Khomer. Padahal ini satu hal yang telah mendarah daging. Karena Khomer dulu di masa jahiliyah dan di awal-awal Islam dipakaikan air minum biasa di tempat kita semua rumah punya tandonnya. Ya, maka ini jadi menu keseharian. Ya. Ini kayak orang ngeteh di di sini, ya. Nah, orang ngopi. Ya. <clears throat> Nah ini eh, begitu dilarang bisa langsung ditinggalkan sehingga ketika ketika maka detik-detik tadi adalah detik terakhir mereka bersama Khomer setelah itu mereka tidak pernah lagi bersentuhan dengannya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ini hal yang mendarat daging. Jadi satu hal yang mereka sukai. Kalau mereka sudah enggak suka, nah lain lagi. Ah, padahal ini satu hal yang sangat mereka sukai. Demikian pula diatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya, ada sebuah cincin dari emas di tangan seorang laki-laki. Fanazahu maka Nabi menarik cincin tersebut Oh. begitu lihat langsung oh, jarinya dipegang, cuat, diambil, ditarik. Setelah ditarik, dibanting di depan matanya. Fatohahu, lalu dibanting dijatuhkan eh, di depan orangnya. Wakal kemudian Nabi mengatakan Ya'midu ahadukum ila jamratin minarin fayaj'aluha fi bisa-bisanya kalian salah satu kalian ini bersengaja ngambil satu potong bara api dari neraka lalu dia letakkan di tangannya. Habis itu ditinggal pergi. Maka ini salah satu contoh e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan syiddah, dengan keras. Ya. Maka Nabi dalam berdakwah Kadang lembut, kadang keras. Lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Dan keras ini Nabi di sini keras yang pada tempatnya. Ya. Nabi sangat keras. Ada orang pakai cincin, orang uh, eh, tanpa pakai mukodimah pendahuluan, langsung uh, tangannya dipegang, cincinnya dipegang, tarik, buat banting depan uh, di depan mukanya, habis itu dibilang neraka. Habis itu tinggal pergi muka ini keras ya. namun ini keras yang pada tempatnya ya. buktinya apa kalau ini keras adalah tempatnya lanjutannya cerita setelah Nabi pergi maka orang yang orang yang ada di sekitar itu berkata pada orang tadi setelah kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambillah cincinmu manfaatkanlah artinya juallah kemudian hasil penjualnya bisa kau letakkan kau serahkan kepada istrimu untuk uang belanja. Dan ini adalah uh, wujuhun mubahatun adalah perkara yang mubah. Tidak terlarang. Ya, maka banyak orang nasihat dia semacam itu. Dah, ambil aja. Jual untuk nafkah istri. Maka apa komentar orang ini? Lah, wallahi. Demi Allah aku nggak mau mengambilnya. Aku tidak akan mengambil abadan sama sekali sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini menunjukkan apa? Kerasnya apa? Kerasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini pada tempatnya. Oleh karena itu orangnya nggak sakit hati. Wah ngajar Nabi enggak. Wah, sakit ini tanganku ini merah-merah ini. Ah. Ah. Enggak ngomong-ngomong ya mau mau ya bilang ngomong-ngomong lah gitu. Enggak, enggak ada sakit hati. Nah. <coughs> namun uh, namun adanya taat maka keras di sini ada pada uh, tepat pada tempatnya maka itulah hikmah dalam dakwah lembut pada tempatnya dan keras pada tempatnya ya. dan bukanlah hikmah dalam dakwah uh, keras tidak pada tempatnya dan lembut tidak pada tempatnya dan e, jika lembut diletakkan pada tempatnya dan keras diletakkan pada tempatnya maka itulah al hikmah fi dakwati ilallah itulah hikmah dalam dakwah oleh karena itu maka e, cara dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, adalah memadukan dua hal ini beliau bukanlah orang yang berdakwah keras terlalu keras terus gak pernah ada lembutnya tidak pernah lembut selalu tidak pernah ada tegasnya, kerasnya. Namun beliau adalah orang yang memadukan antara lembut di satu di sikon yang tepat dan keras di sikon yang tepat pula. Lihat zahadat nafsuhu maka jiwanya telah merasa benci Fihadal fi hadal mubah untuk melakukan satu hal yang mubah karena begitu besarnya perhatiannya dan begitu besar komitmennya dengan ajaran Nabi salawatullah wassalamu alaihi. Kemudian perkara yang ketujuh yang menunjukkan bahasanya maksud ilmu adalah amal, al-amal sababun li thabatil ilmi wa rusukhihi. Beramal dengan ilmu adalah sebab kokohnya ilmu dan mengakarnya ilmu dalam hati seseorang. Maka perhatian dengan amal adalah menjadi sebab kokohnya ilmu dan mengekarnya ilmu dan tertan, tertanam kuatnya ilmu, tertancap kuatnya ilmu ke dalam jiwa dan ke dalam hati. Dan jika amal itu ditinggalkan, maka ilmu akan pergi. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu yang diatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Zamu Malam Ya'mal bi Almihi Hatta bil ilmi al amalu. Ya, amal itu memanggil ilmu. Hmm. Memanggil ilmu. Ayo beramalah. Fain aja bahu. Maka ya, jika dia meresponnya, ya, maka ilmu itu tetap ada di situ. Wa ila irtahal. Jika tidak, maka ilmu akan pergi. yakni irtahal artinya layak peka tidak lagi ada pada diri orangnya ya, maka perkataan Ali men, ini menunjukkan bahwa jika orang itu e, meninggalkan amal maka ilmu akan hilang ya, ya, maka orang itu akan lupa ya, maka orang akan lupa orang punya ilmu tentang misalnya bacaan-bacaan zikir nggak diamalkan ya, lupa orang punya ilmu tentang berbagai hal yang Nabi ajarkan amal-amal sunnah yang Nabi ajarkan. Orang tidak mengerjakannya, lupa, ilmu hilang. Fal amal bil ilmi maka mengamalkan ilmu adalah sebab kokohnya ilmu. Oleh karena itu terdapat red dari seorang tabi'in Asyabi Amr bin Surahil beliau mengatakan kunna nasta'inu 'ala al-hifdzil hadis bil amal bihi. Kami memanfaatkan, kami minta tolong uh, uh, untuk bisa menghafal hadis dengan mengamalkan isi kandungan hadis. Demikian juga dari Abu Darda radhiallahu anhu beliau mengatakan innaka lan takuna aliman Anda tidak akan menjadi ulama sampai Anda harus menjadi murid terlebih dahulu. Orang tidak akan jadi alim kalau dia belum pernah merasakan status sebagai seorang murid. Walantakum aliman hatta takuna amilan bima ta'allamta dan anda bukanlah seorang murid yang baik sehingga anda mengamalkan ilmu yang telah anda pelajari. Fi makna al-azimi dan berkaitan dengan masalah yang agung dan penting ini dinukil dari para ulama salaf rahimahumullahu nususun kathirah nas-nas atau eh, riat-riat yang sangat banyak dan jika seorang muslim memperhatikan al-waqi' realita uh, realita nyata dalam kehidupan salaf, maka dia akan jumpai bahasanya hal ini beramal dengan ilmu adalah satu hal yang jelas, satu hal yang gamblang dalam perjalanan hidup mereka. Yang perjalanan hidup para ulama salaf adalah perjalanan hidup yang atirah, yang serba uh, semerbak wangi. Demikian uh, dan e, nampak sangat jelas semangat mereka dalam mengamalkan ilmu dalam berita-berita yang berasal dari mereka yang berita tersebut adalah mubarokah berita-berita yang penuh dengan kebaikan berita yang membuat semangat ya, maka jika kita lemas loyo futur maka akan akan muncullah dan akan datanglah semangat jika kita membaca berita-berita yang berasal dari mereka kabar-kabar mereka. Radhiallahu anhum wa rahimahum. Semoga Allah meridhai dan merahmati mereka dan menggabungkan kita semua bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Kemudian eh, perkara yang kedelapan al-amal bil ilmi ablaru fi dakwah. Mempraktekkan ilmu itu adalah dakwah adalah bentuk dakwah yang luar biasa Eh, dakwah yang lebih berkesan daripada sekedar dakwah dengan omongan. Maka al-amal bil ilmi mempraktekan ilmu ablahu fi dakwah itu lebih berkesan dalam dakwah, berkesan bagi meda'u dalam dakwah daripada omongan dakwah berupa omongan namun tanpa amal. Dan telah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala perkataan Nabiullah Suaib Ma'uritu an ukhalifakum ila ma'anhakum anhu. Aku tidak ingin uh, menyelisihi apa yang aku larang kalian untuk mengerjakannya. Ya, aku bukanlah seorang yang melanggar apa yang aku dakwahkan. Maka hendaklah ini menjadi prinsip para dai, para mubalik, ya. Uh, sebagaimana prinsip Nabiullah Su'aib alaihi salatu wassalam uh, Bahasanya eh, apa yang kita dakwakan dan apa yang kita sampaikan adalah satu hal yang kita yakini benarnya. Dan jika kita yakin itu, eh, itu adalah sebuah kebenaran, maka kita adalah manusia yang paling layak untuk pertama kali mengerjakannya. Dari Malik bin Dinar rahimallah beliau mengatakan, "Innal alima idza lam ya'mal zallat mau'izatuhu 'anil qulubi." seorang alim, seorang yang berilmu, jika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihat-nasihatnya itu akan meleset dari hati orang yang dia nasihati. Akan meleset, akan tidak akan ma, tidak akan masuk ke hati orang yang dinasihati. Kama yazillu al-qatru anis Sebagaimana tetesan air hujan itu meleset, ya, dari ketika turun uh, uh, alas uh, di atas batu yang licin. Maka ketika hujan turun mengenai batu, maka akan lewat ke pinggir, tidak ada yang masuk. Ya. Maka semuanya akan, air akan pergi, tidak ada yang tersisa di batu tersebut. Maka demikian juga seorang yang memberikan nasihat, dan dia sendiri melanggar nasihatnya. Maka maka nasihat ini bukanlah nasihat datang dari hati, nasihat datang dari mulut ya maka nasihat datang dari mulut maka cuma sampai ke telinga dan pergi dan tidak turun ke hati. Eh, dari Khalifah Al-Ma'mun beliau mengatakan nahnu ila an nu'adzabil a'mal ahwaju min an nu'adzabil aqwal. Kami lebih membutuhkan untuk diberi nasihat dengan praktek nyata lebih dari kebutuhan kami terhadap nasihat dengan kata-kata. Maka orang yang beramal dan merutinkan amal, maka amalnya dan kerutinannya dalam beramal uh, eh, bihadidatiha eh, dakwatun pada hakikatnya adalah dakwah. Maka amal itu sendiri adalah dakwah. Maka dengan hal tersebut dengan mengamalkan ilmu seorang itu menjadi teladan dan contoh untuk banyak orang. Wakut wadan, wakut wadan dan teladan untuk banyak orang. Wayakunu fi'lan dan secara real maka jadilah orang tersebut imam. Ketika dia menjadi teladan banyak orang, kemudian orang pun kagum dengan akhlaknya, dengan perbuatannya, maka orang mencontohnya, maka jadilah dia imam. Jadilah pemimpin dalam kebaikan teladan dalam kebaikan. Dan itulah yang kita minta sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita, Allah ajarkan kita untuk berdoa, waja'alna lil mutakina imama. Ya Allah jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan imama di sini? Kutwatan. Ya Allah jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mau jadi orang yang baik. Ya, kalau mau jadi orang baik, gimana sih di zaman ini jadi orang baik? Ya, lihatlah beliau, ya, praktek beliau, nah, itulah praktek nyata bagaimanakah menjadi orang baik di zaman ini. Maka inilah imam untuk orang-orang yang bertakwa. Dan seorang manusia tidaklah sampai pada derajat ini yaitu jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa kecuali jika terkumpul pada dirinya sifat-sifat kebaikan di mana dia menjadi teladan bagi banyak orang dalam sifat-sifat kebaikan. Adapun jika seorang itu memiliki banyak ilmu, namun dia bukanlah termasuk orang yang mengamalkan ilmu, maka maka sebagaimana dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, maka ilmunya juga tidak bisa diambil manfaat oleh orang lain. <clears throat> Wa'afku dan aku ingat di antara kejadian yang sangat mengesankan dalam hatiku. Bahasanya aku satu ketika kata penulis Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala Satu waktu aku mengunjungi Ahadul Musinin Salah seorang orang yang sudah sepuh Minal ubat dan dia adalah seorang yang rajin beribadah Aku kunjungi bapak-bapak yang sudah sepuh ini di satu masjid yang dia, yang dia biasa sholat di masjid tersebut. Dan dia adalah seorang yang rajin beribadah. Dan ketika itu beliau sedang duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat setelah selesainya sholat. Maka aku mendatanginya dan aku mengucapkan salam padanya. Laku aku ngobrol-ngobrol bersamanya. Dan salah satu obrolanku aku katakan kepada bapak tua tersebut, Masya Allah, fi hayyikum hadha majmu'atun min talabatil ilmi. Ya, luar biasa, Masya Allah, ungkapan kagum. Di kampung Anda ini terdapat sejumlah orang-orang yang berilmu. Para talabatil ilm. Hmm, Hayi di sini maknanya Korea. Kal, dia mengatakan, hayuna hadha, Uh, di kampung uh, saya ini banyak orang yang berilmu Aku katakan, aina am iya. Fi hayikum, di kampung anda ini. Ya. masalah Allah majma'atun min talabatil ilmi. Di kampung ini terdapat sejumlah para orang-orang yang berilmu. Kal kembali bapak tua itu mengatakan, hayuna hada, kampung saya ini. Yu'iduha alaiya. Dia ulangi lagi ucapannya padaku dan uh, dengan menggunakan kalimat tanya dan kalimat tanya pengingkaran, kalimat tanya nada keheranan. Kalau dia katakan lagi, hayuna hada, kampung saya ini. Aku katakan, nah betul, kampung anda. Maka dia mengatakan, ya waladi, wah anakku. Ya. Allah la yuhafidhu ala salati ma'al jama'ati mahu bitalibi ilmin. Wahai anakku, seorang yang tidak rutin dan tidak membiasakan diri mengerjakan sholat berjamaah, dia bukanlah seorang penuntut ilmu, bukan seperti itu penuntut ilmu, bukan seperti itu seorang ustadz, bukan seperti itu seorang kiai. Ah, katanya kiai nggak pernah ke masjid, bukan kiai itu. Melihat ah. <clears throat> ahyanan batunas, ya. Eh, oleh karena itu ahyanan terkadang sebagian orang boleh jadi dia mencari banyak ilmu, memperbanyak ilmu, uh, memperbanyak hafalan, uh, wal mudzakarah dan diskusi dengan kawannya tentang masalah ilmu. Namun Anda kehilangan orang ini terutama ketika sholat subuh. Cari-cari kok tidak ada, di absen kok orangnya oh, tidak ada. Tafkadahu kathiran dan seringkali Anda kehilangan dia di sholat subuh. Mana orang tersebut? Maka jika kewajiban yang sangat penting ini disia-siakan, yaitu sholat, padahal sholat adalah rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Dan sholat adalah perkara yang pertama kali akan Allah tanyakan pada hari kiamat. Maka kita tanyakan, fa'aina atharul ilmi. Dimanakah bekasnya ilmu? yang dia miliki. Dan para sahabat sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Umar ada satu kata-kata yang sangat luar biasa dikatakan oleh Ibnu Umar, "Kunna idza faqadna rajula fil fajri wal isya asana nabi dhanna." Kami para sahabat jika kehilangan seseorang, seorang laki-laki di salat di salat subuh dan salat isya, Kok tidak nongol di masjid, sholat subuh, sholat isya, dan tidak diketahui dia sakit, tidak diketahui dia bepergian. Asak Nabi Dhanna. Maka kami berburuk sangka kepadanya. Ya, kami berburuk sangka kepadanya. Ya, jangan-jangan munafik. Jangan-jangan munafik. Sebagaimana dalam hadis sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya muttafaqun alaih. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka perkataan Ibnu Umar ini menunjukkan bahasanya tidak semua buruk sangka itu tercela dan terlarang. Ya. Ada buruk sangka yang hukumnya boleh yaitu uh, buruk sangka ketika ada indikator, ya. ada indikator, uh, ada tanda, ada alamat, ya. uh, uh, kejelekan, maka orang boleh berburuk sangka padanya. Ya. Berburuk sangka pada orang yang ada pada dirinya tanda-tanda kejelekan. Ya Wa fi zamanina hadza dan di zaman kita ini itu zaman begadangan di malam hari maka seringkali salat subuh itu dilalaikan. Wa seronma ma dan seringkali yufarat fiha salat subuh itu diremehkan. Boleh jadi ada seorang yang begadangan semalaman dan dia begadangan fi munakosat ilmiah dalam diskusi ilmiah tentang beberapa masalah agama atau dalam sebagian topik yang penting berkaitan dengan agama. Eh, Thumayanam an salatil fajri. Kemudian setelah itu dia tertidur dan eh, dan tidak bisa sholat subuh pada waktunya. Sampai keluar waktunya. Maka seandainya seorang itu begadangan di malam hari demi Al-Quran, karena menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, namun jika begadangan ini ala hisab, Ya, ala hisab di sini artinya dengan mengorbankan ala hisab salatil fajri. Dengan mengorbankan salat subuh, maka begadangannya hukumnya haram. Wala yahilu dan tidak halal. Dan dia berdosa karena begadangan tersebut. pada ini begadangan demi Al-Quran. Ya, maka bagaimana lagi dengan yang lainnya? Kemudian beliau me membahas tentang e, fenomena di Arab Saudi. Perlu diketahui bahasanya di Arab Saudi itu e, sekolah, kemudian demikian juga kantor-kantor itu libur dua hari, hari Kamis dan Jumat. Nah, hari Kamis dan Jumat adalah hari libur nasional. Wa aksaru salat dan salat yang paling sering disia-siakan di zaman ini adalah uh, salat yang paling utama secara mutlak sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afdalu salawati indallahi salati subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Salat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Ya, diatkan Abu Nuaim dalam Hilyah dan sana tadi ini dinilai sahih oleh Al Albani di sisilah sahihah. Dan sholat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah ya, di Saudi secara umum adalah sholat yang paling banyak disia-siakan pada hari ini atau pada saat ini. Tanyalah para imam-imam masjid. Ya. Kenapa? E, kalau nggak percaya tanyalah para imam-imam masjid. Kenapa? Karena malam Jumat adalah malam libur. Ya, Lailatul ijazah adalah malam libur maka karena malam libur, maka ini Lailatul Sahar, ini malam begadang. Maka manusia begadangan ila waktin mutaakhir sampai larut sangat larut malam, kemudian mereka tidur uh, di akhir-akhir waktu malam. Akhirnya mereka tidur an hadis salati. Tidur sampai tidak bisa mengerjakan salat ini pada waktunya. Eh, ya namu'an itu berarti sampai waktu berakhir. Bukan hanya ketinggalan jamaah, namun uh, sholatnya itu lewat ya, setelah uh, baru sholat setelah matahari terbit. Ya. Wal jahit minhum dan manusia yang baik di antara mereka, eh, manusia yang baik di antara mereka adalah orang yang datang uh, sholat subuh uh, berjamaah di masjid uh, belakangan telat. Nah, yang telat itu uh, manusia yang baik. Uh, <laughs> yang subuhnya setelah matahari terbit, nah itu uh, manusia yang jelek uh, dan itu banyak. Uh, dan orang umum Saudi, orang uh, masyarakat umum Saudi yang baik, kategori orang baik, nah, yang subuh Jumat pagi telat ke masjid, ini kategori baik. Dan ke masjid pun karena telah begadangan semalaman, kaslan dalam kondisi malas. Maka datang ke masjid dalam keadaan uh, mut'ab, dalam keadaan uh, capek, dan kepalanya berat karena kantuk. Maka dia tidak melaksanakan sholat subuh kama yang baris sebagaimana sepatutnya. Dan jika dia tahu bahasanya imam masjid tersebut menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan subuh pagi hari Jumat, di mana uh, Nabi mengajarkan kalau subuh pagi hari Jumat Rakaat pertama membaca surat sajadah ya, dari awal ayat eh, awal surat sampai akhir surat dan rakaat kedua membaca ayat hal ta'ala al-insan surat al-insan maka jika orang ini tahu kalau imam masjidnya menegakkan sunnah dalam masalah ini maka dia tidak datang eh, maka jika dia tahu imamnya itu yuwadhib rutin melakukan hal ini maka orang tadi tidaklah datang ke masjid kecuali fini hayati rokah asania nah, tidak akan datang ke masjid kecuali di akhir akhir rokaat yang kedua. Ah, kira-kira udah mau ruko, ah, ah, kira-kira udah mau ruko rokaat yang kedua karena imam ini masih lama, maka ya, duduk-duduk dulu sambil ngantuk-ngantuk di rumah nanti kalau kira-kira udah sampai menjelang ruko rokaat kedua baru ke masjid ya karena ini suatu sudah lama habis itu nanti suatu al insan oh, lama maka aina samaratul ilmi, maka di manakah buah ilmu? Idza kana hadzal maqam wal khutbu jika uh, al khutbu permasalahan ini uh, dan kedudukan ini berkaitan dengan satu perkara yang wajib. Jadi adalah perkara yang akan pertama kali ditanyakan Allah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yaitu salat. Dan siapa yang menyanyiakan salat karena lima siwahu, karena lima siwaha adya. Dan siapa yang menya, eh, melalaikan dan menyanyikan sholat, maka dia lebih melalaikan uh, perkara yang lainnya. Kemudian uh, perkara yang kesembilan menunjukkan betapa pentingnya uh, bahasanya maksud dari ilmu adalah amal adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala aliana agar diberi bantuan untuk mengamalkan ilmu. Telah kita bahas bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Sebagaimana dalam hadis ibunda Ummu Salamah radhiallahu anha, Yuadhibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merutinkan setiap hari membaca doa. Ya Allah aku mohon padamu ilmu yang manfaat. Dan manfaat adalah ilmu yang membuahkan amal. Rizki yang baik dan amal yang diterima. Dan doa ini adalah doa yang penuh eh, doa yang penuh berkah ini sangat-sangat sesuai dibaca di awal hari dan dibaca di permulaan hari. Karena hari adalah karena siang adalah medan untuk beramal dan target seorang muslim dalam satu harinya adalah mendapatkan tiga hal ini. Tidak ada yang keempat. Yang menjadi target hidupnya hari ini pagi sejak sejak pagi ini maka aku ber, e, menargetkan untuk mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat, amal soleh, amal akhirat, ibadah yang Allah terima, ataukah rizki dunia yang halal. Oleh karena itu satu hal yang minal munasib, satu hal yang sangat pas, satu hal yang sangat cocok dan tepat, Anda mulai hari-hari Anda setelah Anda mengerjakan sholat subuh dengan membaca doa di atas. Setelah baca doa di atas, barulah Anda pergi, barulah Anda berangkat kerja, barulah Anda berangkat sekolah, ya, berangkat belajar, ya, melakukan aktivitas di hari Anda tersebut. Maka Anda berangkat beraktivitas dalam keadaan Anda telah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Anda telah memohon madahu bantuan Allah, wa aunahu dan bantuan Allah. Bantuan Allah untuk mendapatkan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Bantuan Allah agar bisa rajin dan bersemangat untuk melakukan amal akhirat, amal ibadah, dan bantuan Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan rezeki yang halal. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya maksud ilmu adalah amal, itulah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian perkara yang kesepuluh adalah celaan terhadap orang yang tidak menyibukkan diri dengan amal. Para ulama salaf rahimahumullah eh, terdapat dari mereka banyak nukilan yang sangat banyak sekali berisi celaan orang yang tidak menyibukkan diri dengan amal dan orang yang tidak perhatian dengan amal. Di antaranya adalah perkataan Abu Hurairah radhiallahu anhu, pemisalan ilmu yang tidak diamalkan adalah sebagaimana tabungan, sebagaimana simpanan harta yang tidak dibelanjakan di jalan Allah Azza wa Jal. Dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang menulis hadis fayuksir dan dia banyak menulis hadis. Maka Imam Ahmad mengatakan sepatutnya dia memperbanyak untuk beramal dengan hadis berbanding sesuai dengan kadar pertambahan hadis yang dia cari dan dia dapatkan. Maka adanya semakin banyak hadis yang dia catat, dia dapatkan, semakin banyaklah amalnya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Sesungguhnya jalan untuk mendapatkan ilmu sebagaimana jalan untuk mendapatkan harta. Sesungguhnya harta jika semakin bertambah banyak, maka semakin banyak zakatnya. Maka demikian juga ilmu jika semakin banyak, maka semakin banyak zakatnya ilmu, yaitu amal. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan, maka sebagaimana harta tidaklah bermanfaat kecuali dengan dibelanjakan, maka demikian pula ilmu itu tidaklah bermanfaat dan tidaklah memberi manfaat kecuali pada orang yang mengamalkannya dan orang yang memperhatikan kewajiban. Fangdur imra'un linipsihi. Maka dalam masing-masing orang memperhatikan dirinya. Dan telah dia memanfaatkan waktunya. Sesungguhnya tempat tinggal kita di dunia itu kalilun sebentar. Warahil dan kematian itu dekat. Dan jalan itu menakutkan. Dan ter, eh, dan uh, eh, waktu ghalibun dan mayoritas orang tertipu dengan dunia wal khatahu azimun dan masalah adalah masalah besar masalah nasib di akhirat nasib uh, ketika hidup yang selama-lamanya wanaqidu basirun dan orang yang mengawasi orang yang mengkritik orang yang akan menghisap yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha melihat wallahu taala bil mirsad dan Allah pun mengintai dan mengawasi kita dan hanya kepada Allah tempat kembali dan tempat kembali. Maka siapa yang beramal seberat darah berupa kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Dan siapa yang beramal seberat darah, darah maknanya adalah semut kecil, ya, berupa kejelekan, maka dia pun akan melihat hasilnya. Eh, seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan al Quran liya'mala bihi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan namun banyak orang menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalnya. Perkataan Hasan Al-Basri ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, kemudian beliau menjelaskan makna perkataan Hasan Al-Basri. Ya, ini artinya banyak orang mencukupkan diri dengan membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, dan tidak beramal dengan Al-Quran. Ada seorang yang bertanya kepada seorang ahli ibadah di masa silam, Ibrahim bin Adham. Pertanyaannya Allah berfirman, berdoalah kalian padaku, niscaya aku kabulkan. Lalu kenapa kami? Kami sudah berulang kali berdoa, namun doa kami tidak juga Allah kabulkan. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan dikarenakan gara-gara lima hal. Maka dia bertanya, apa itu lima hal? Yang pertama, kalian telah mengenal Allah, namun kalian tidak menunaikan hak Allah, yaitu ibadah. Yang kedua, kalian baca Al-Quran dan kalian tidak beramal dengan isi kandungannya. Kalau sekarang bahkan tidak membaca Al-Quran. Nah, kalau yang dulu masalahnya ah, membaca Quran dan tidak mengamalkan isinya, sekarang masalahnya tambah lagi. Dan Al-Quran pun tidak dibaca kecuali jarang-jarang. Dan Musa pun tidaklah dipegang kecuali sekedar pajangan. Kemudian yang ketiga, kalian katakan kami cinta Rasul, kalian tinggalkan sunnahnya. Namun kalian tinggalkan sunnahnya. Yang keempat, kalian katakan kami benci iblis dan kami laknat iblis, namun kalian mentaatinya. Yang kelima, kalian tinggalkan kekurangan kalian dan kalian sibuk ngurusi kekurangan orang lain. Demikian di Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Sufyan Asawi rahimahullah ta'ala mengatakan semoga Allah merahmati Abu Hazim. Siapa dia? Salamah bin Dinar al-A'raj, si pincang. Dan dia adalah seorang ahli ibadah yang siqah. Ya, siqah dalam hadis. Ahli ibadah dan siqah dalam hadis. Beliau Abu Hazim mengatakan, Radiyan nasu al bil ilmi wa tarkul amal. Hari ini manusia merasa puas dengan ilmu dan mereka meninggalkan amal. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala juga mengatakan, jika seorang hamba itu mencari ilmu untuk amal, kasarahu ilmuhu. Maka ilmu itu akan ya, membelah dirinya. Maka ilmu itu akan masuk ke dalam dirinya, akan masuk ke dalam hatinya, membelah dadanya dan masuk ke dalamnya sehingga membuahkan amal. Akan tapi jika seorang itu mencari ilmu bukan karena maksud itu, bukan karena maksud amal, maka istiadat bifujuran au fakhran maka dia akan semakin bermaksiat. Ya, karena semakin banyak dalih untuk melegalkan maksiat. Aufahan atau kalau tidak minimal dia akan semakin sombong dengan ilmunya. Abdullah bin Mu'tas mengatakan ilmu tanpa amal adalah bagikan pohon yang tidak berbuah. Abdullah bin Mu'tas juga mengatakan ilmu orang munafik itu dalam omongannya, Sedangkan ilmu orang yang beriman itu dalam amalnya. Eh, Ma'ruf Al-Karhi salah seorang ahli ibadah di masa silam mengatakan jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba maka Allah akan bukakan untuknya pintu amal. Dan Allah akan gembok, Allah akan kunci rapat-rapat pintu debat untuknya. Dan jika Allah mengendaki keburukan untuk seorang hamba, maka Allah akan bukakan untuknya pintu debat. Maka dia sibuk berdebat. Dan Allah gembok rapat-rapat pintu amal. Oleh karena itu satu hari Hasan Al-Basri mendengar sekelompok orang yang berdebat tentang agama. Lalu maka beliau berkomentar, mereka itu adalah sekelompok orang yang sudah bosan beribadah, yang males beribadah. Akhirnya ringan bagi mereka kalau ngomong. Waqalla wara'uhum dan sangat sedikitlah kehati-hatian mereka berkaitan dengan kehormatan orang. Fatakallahmu maka mereka hobi bicara. Ya. Bicara isinya debat, ya. bicara isinya membicarakan aib dan kekurangan orang. Bisa Al-Haris mengatakan ilmu itu adalah satu hal yang indah bagi orang yang mengamalkannya. Waman lam ya'mal dan siapa yang tidak mengamalkan ilmu ma'adharahu ini siratu ta'ajub betapa besar bahayanya ilmu. Maka betapa besar kemadaratan karena ilmu. Sufyan bin Uyainah mengatakan ilmu jika tidak memberi manfaat kepada Anda, maka dia akan memberikan bahaya kepada Anda. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan Yakni maksud beliau, jika ilmu itu tidak beri memberi manfaat kepada seseorang dengan orang tersebut mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan menjadi bahaya bagi seseorang karena ilmu tersebut akan jadi hujatun alaihi, hujatan alaihi. Akan jadi hujah, akan jadi e, argumen yang akan menuntutnya pada hari kiamat nanti. Dan termasuk yang paling indah, nukilan yang paling indah dalam masalah ini adalah eh, perkataan Sufyan. Ya, mungkin Sufyan al-Thawri. Beliau ditanya, eh, beliau ditanya, kila lahu ada yang bertanya pada Sufyan, Tolabul ilmi ahabu ilaika awil amal. Manakah yang lebih anda sukai? Yeah. Ya, tolabul ilmi, menuntut ilmu, ataukah sibuk dengan mengamalkan ilmu? Maka beliau mengatakan inna mayuradul ilmu lil amal. Sehingga ilmu itu maksud dari ilmu adalah dipraktekkan dan diamalkan. Maka ada satu nasihat indah bagi para penuntut ilmu di sini, fala tada' tolabal ilmi lil amal wala tada' al amal li tolabil ilmi. Maka janganlah Anda meninggalkan menuntut ilmu, belajar, ngaji dan duduk di majlis ilmu dengan alasan saya mau sibuk beramal. Namun, janganlah Anda tinggalkan amal dengan alasan saya sibuk menuntut ilmu. Nah, maka tidak boleh orang itu beralasan dengan sibuk beramal, kemudian dia nggak pernah ngaji. Saya sibuk ngamalkan apa yang sudah saya uh, dapatkan sekarang. Ilmu yang telah saya ketahui. Ini tidak benar. Namun orang yang sibuk ngaji kemudian malas sholat, malas puasa, malas baca Quran dan yang lainnya dan mengatakan oh, saya nggak punya waktu untuk beramal karena saya sibuk belajar. Ah, ini juga satu satu alasan yang tidak bisa dibenarkan. Maka orang tidak boleh meninggalkan ngaji dengan alasan sibuk beramal dan orang tidak boleh meninggalkan amal dengan alasan saya sibuk ngaji. Namun harus dua-duanya. Wa akhtim dan aku tutup uh, buku ini dengan wasiat yang agung dan uh, wasiat yang sangat indah, sangat bermanfaat dan satu wasiat yang sangat berkesan yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iktidaul Ilmi Al-Amal. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada anda wahai penuntut ilmu, hendaklah anda mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dan hendaklah anda paksa jiwa anda. Ya, kalau nggak dipaksa nggak bisa adalah Anda paksa jiwa Anda alal amal untuk beramal bimujabahi dengan apa yang dituntut oleh ilmu. Ya, dengan uh, mengamalkan ilmu yang dengan kandungan ilmu yang telah Anda pelajari. Maka ilmu adalah pohon, amal adalah buahnya. Wala yu'addu aliman dan tidaklah dinilai berilmu orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Wala ta'nas bil amal madumta mustawhisan minal ilmi. Janganlah Anda merasa puas dengan amal selama Anda masih gersang dengan ilmu. Merasa ilmunya pas-pasan. Wala ta'nas bil ilmi makunta muqassiran. Dan janganlah Anda merasa puas dengan ilmu. Makunta muqassiran fil amal selama Anda adalah orang yang Eh, taksir orang yang ceroboh dalam masalah amal. Walakin ijma' bainahuma. Akan tapi sikap yang benar, kumpulkanlah dua-duanya. Ya. Rajin belajar dan rajin beramal. Maka beliau berpesan, janganlah merasa puas dengan amal. Oh, saya sudah beramal gini. Padahal ilmu Anda masih pas-pasan. Ya. Wah, saya Eh, ilmu pas-pas, ah saya dah meskipun pas-pasan, yang penting saya banyak beramal. Ah, jangan, sikap yang salah. Watanas bil ilmi, non jangan anda merasa puas dengan ilmu. Oh, saya sudah banyak tahu, saya sudah punya banyak banyak ilmu. Ketika anda adalah orang yang kurang dalam beramal. Sikap yang benar, kumpulkanlah keduanya. Wa in qala nasibuka min huma eh, wa masyai'un at'afu min alimin wa in qalla nasibuka minhuma uh, akan tapi kumpul kalah di antara ilmu dan amal meskipun uh, sedikit uh, jatahmu atau bagianmu dari keduanya meskipun baru sedikit ilmu yang anda miliki ya, dan meskipun sedikit amal yang baru anda lakukan wa masyai'un at'af dan tidak ada sesuatu yang lebih lemah, lebih jelek min alimin tawakan nasu ilmahu lifasadi tariqatihi. Tidak ada sesuatu yang lebih jelek daripada seorang yang berilmu lalu masyarakat meninggalkan ilmunya dikarenakan jeleknya kelakuannya. karena jeleknya moralnya, karena jeleknya omongannya, karena jeleknya perbuatannya. Dan tidak ada satupun hal yang lebih menyedihkan daripada jahilun adanya orang yang bodoh akhodan nasu bijahlihi namun masyarakat belajar dengan kebodohannya belajar ilmu malah ngaji pada orang yang bodoh linadharihim ila ibadatihi karena masyarakat melihat betapa luar biasanya ibadahnya Makanya adalah kejadian yang sangat-sangat tragis di satu masyarakat ada seorang yang berilmu namun masyarakat tersebut meninggalkan ilmunya Gara-gara apa? Jelek, jeleknya kelakuannya. Akhirnya manusia, masyarakat berpaling kepada orang lain. Yang orang orang bodoh, mereka belajar kepada kepadanya gara-gara terkagum-kagum dengan akhlaknya, gara-gara terkagum-kagum dengan semangatnya dalam beribadah dan seterusnya. Wal qalil min hada maka ilmu yang yang sedikit dari ilmu ma'al qalil min hada ditambah sedikit dari amal anjafil akibah. Itu lebih menyelamatkan di akhirat nanti. Idza tafaddallahu birahmah, jika Allah memberikan anugerah kepada kita dengan kasih sayangnya dan Allah melengkapkan nikmat untuk hamba-hambanya. Wa amal mudafa'ah wal ihmal adapun uh, uh, Eh, mudafaah, mudafaah itu saling menolak. Uh, wal alam maknanya mungkin di sini adalah eh, orang itu bimbang, maju mundur. Ya. Adapun orang itu bimbang, wa ihmal, kemudian maju mundur dalam ilmu atau maju mundur dalam beramal. Wal ihmal dan orang itu tidak perhatian, perhatian tidak perhatian untuk belajar ilmu, tidak pula perhatian untuk beramal. Wal hubal huwaina dan suka suka yang uh, kenikmatan, ya, suka kesenangan, sal dan asik dalam kesenangan. Karena belajar menuntut ilmu itu capek, mengamalkan ilmu juga capek. Ah, saya ingin yang enak-enak saja, yang nyaman-nyaman saja, tidak perlu bersusah-susah untuk menuntut ilmu, tidak pula bersusah-susah dalam beramal. Wa ithawul khabdi dan memilih kehinaan, mengutamakan kehinaan, wadaah dan kenyamanan, saya ingin lihat-lihat santai-santai, tidak perlu repot dengan jadwal ngaji, tidak perlu repot dengan jadwal beramal. Ya, wal mail dan cenderung ma'arahah e, bersama kesenangan, wasaah dan kelapangan. Ya ingin bernikmat-nikmat, ingin e, lihat leha uh, bersantai-santai, maka uh, khawatim hadil a'ma hadil khisal maka dampak dari sifat semacam ini kecenderungan pada leha-leha kecenderungan pada kesenangan dan tidak dan malas untuk bersusah-susah baik dalam rangka ilmu ataupun dalam rangka amal maka dampak dari sifat ini adalah damimah tercela maukbaha dan akibatnya adalah karihah jelek wahimah besar Wal ilmu yuradu lil amal. Dan ilmu itu dicari dan maksudnya adalah untuk dipraktekan. Kamal amal yuradu lin najah. Sebagaimana amal, kita beramal, kita beribadah, dan maksud dan harapan kita dengan amal adalah bisa selamat di akhirat. Wa idza al-amalu qasiran anil ilmi dan jika amal itu lebih rendah, lebih terba, uh, lebih sedikit daripada ilmu. Karena al ilmu kalan al alimi. Maka ilmu itu menjadi kalan, menjadi satu hal yang membosankan bagi orang yang memilikinya. Dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang buahnya adalah kebosanan wa aurasa wa aurasa dan membuahkan kehinaan wa sara dan jadilah fi rukbati sahibihi di leher pemilik ilmu tadi ghalan belenggu di akhirat belenggu di neraka intah kalamu ya maka jika seorang itu ilmu uh, amal seseorang itu uh, sangat uh, tidak sebanding dengan ilmunya lebih rendah maka boleh jadi orang itu akan tidak mendapatkan nikmatnya beramal dengan ilmu. Ya. Karena orang yang uh, ilmunya adalah ilmu yang diberkahi, maka dia akan merasakan nikmat dalam mengamalkan ilmu. Ya. Maka ilmu yang tidak diamalkan itu membuahkan kebosanan, orang bosan dalam beramal, dan akhirnya menyebabkan kehinaan menjadi manusia yang hina dan ujung-ujungnya masuk neraka ada belenggu di leher Demikian perkataan uh, Al-Khatib Al-Baghdadi. Obihada oh, maka dengan kutipan ini maka berakhirlah uh, pembicaraan kita, pembahasan kita tentang seputar topik ini, topik masalah beramal dengan ilmu. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan ilmu yang telah kita pelajari tentang pentingnya amal Uh, mengamalkan ilmu menjadi pembela kita dan bukan menjadi penuntut kita di akhirat. Wa ayanfa'ana bima 'allamana dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu yang telah Allah Allah ajarkan pada kita. Wa ayu alimuna Fauna dan kita mohon pada Allah agar Allah mengajarkan pada kita semua ilmu yang memberikan manfaat dan membuahkan amal untuk kita wa yazidana ilman dan semoga Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita. Nah, ini adalah kutipan dari uh, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimna ma yanfa'una wa nabi bima 'allamtana wa zidna ilma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 untuk membaca satu risalah Samaratul Ilmi Al-Amal dan insya Allah di Sabtu dan ah depan akan kita lanjutkan dengan uh, satu buku dengan judul Kitabul Adab karya Fuad uh, Shalhub uh, satu buku yang sangat bagus berkaitan dengan masalah adab, adab makan, adab berbicara, adab bertamu, adab uh, ya ada baca Al-Quran uh, dan hal yang lainnya yang sangat penting Eh, bagi kehidupan kita dalam keseharian diri kita uh, kayaknya kalau buku aslinya di bawah ya ada di luar uh, buku bukunya ada di ini di luar uh, buku aslinya buku terjemahnya juga ada kalau nggak saya terbitan uh, apa kriya ilmu ya. demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ada beberapa pertanyaan. Apa beda antara salamnya nakirah dengan ma'rifat? Ya. Kalau salam itu ma'rifat, assalam, maka di sini li istirak. Ya, maka mengandung istirahat jinsi. Ya, sehingga maknanya adalah mendoakan keselamatan dalam semua bentuk keselamatan. Keselamatan badan, keselamatan agama, keselamatan eh, harta, keluarga, dan yang lainnya. Sedangkan kalau nakirah, ya, maka eh, tidak mengandung makna demikian. Oleh karena itu, maka kemarin kita sampaikan, ya, jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dengan bentuk makrifat, Assalamualaikum, maka ya, satu hal yang tidak benar jika dijawab dengan nakirah, Waalaikumsalam. Karena orang ini telah memberikan kepada kita, karena jawaban kita itu tidak senilai dan tidak sebanding dengan ucapannya. Nah. Maka jika salam orang tersebut ma'rifat, maka minimal ya harus ma'rifat. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Kalau salam dia nakirah, salamun alaikum, maka boleh kita jawab waalaikumsalam, itu lebih baik. Dan boleh juga semisal waalaikum salam. Maksud dari amal tersebut mencakup apa saja? Ya, maksud amal di sini adalah apa yang telah kita ketahui. Uh, uh, yang maksud mak, cakupan dari amal pertama adalah uh, al-i'tiqad. Kalau ilmu yang kita dapatkan adalah berita tentang tentang Allah, tentang hari akhir, maka kita kita beramal dengan ilmu tersebut dengan meyakininya, dengan meyakini kandungannya. Dan jika jika ilmu yang kita dapatkan, Quran dan Sunnah yang kita dapatkan adalah berisi perintah dan larangan, maka amal adalah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Bagaimana cara menyimbangkan antara ilmu dan amal? Ya kita belajar untuk uh, selalu meningkatkan uh, amal kita uh, seiring dengan bertambahnya ilmu. Dan kiat paling penting dalam masalah ini adalah sebagaimana E, telah diisyaratkan atau telah disampaikan dalam buku yang telah kita baca adalah dengan ikhlas. Ya, ikhlas dalam beramal, e, ikhlas dalam belajar, dan maksud dan niat kita ketika kita belajar adalah menghilangkan kebodohan. Kita ingin menghilangkan kebodohan diri kita, menutupi kekurangan, ketidaktahuan yang kita miliki, maka jika seorang itu berniat dalam belajar untuk menghilangkan kebodohan, maka setelah dia dapat ilmu, tentu dia akan beramal. Bagaimana cara, uh, eh, cara mengatur waktu? Ketika siang disibukkan dengan kuliah, jika malam tidak begadang, maka uh, akan banyak tertinggal uh, dengan ilmu. Akan tapi jika saya begadang, maka badan akan terasa capek ketika bangun dan ngantuk ketika sholat malam dan sholat subuh. Saya sering menyesal dengan apa yang menimpa saya, apa yang harus saya lakukan. Maka jika seorang itu tidaklah memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu kecuali di malam hari, maka uh, dinasihatkan agar dia sholat malam sebelum tidur dengan sholat witir sebelum tidur. Ya. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada Abu Hurairah <coughs> untuk sholat witir sebelum tidur. Dikarenakan sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Maat. Kenapa demikian? Karena uh, Abu Hurairah ini sibuk dengan ilmu, sibuk dengan hadis di malam hari. Uh, maka demi memberikan ke keseimbangan untuk badan, maka yang Nabi pesankan kepada Abu Hurairah bukan sholat malam, namun yang Nabi pesankan kepada Abu Hurairah adalah sholat witir tiga rakaat sebelum tidur. Bolehkah membaca Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah di setiap tasawuf akhir salat kita? Boleh karena uh, bacaan yang dibaca ketika itu adalah bebas. Namun maka doa-doa yang bebas umum maka termasuk diantaranya adalah bacaan tersebut boleh dibaca. Mohon uh, eh, perlu diketahui bahasanya uh, eh, ini adalah zikir yang Nabi ajarkan setelah selesai salat subuh. Bagaimanakah sholat itu baru dikatakan khusyuk jika sholat yang tidak khusyuk itu tidak akan diterima? Berarti sholat saya tidak membuahkan apapun. Jawabannya eh, kekhusuan itu bertingkat-tingkat. Ya, kekhusuan itu bertingkat-tingkat. Eh, ada orang yang khusuknya bisa lama dalam jangka waktu yang lama dalam empat rakaat yang dia kerjakan atau eh, satu rakaat dari empat rakaat yang dia lakukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam Eh, dalam sebuah hadis yang sahih ketika seorang itu selesai mengerjakan salat maka ada yang mendapatkan pahala uh, pahala setengah sholatnya, ada yang sepertiga, seperempat, sampai Nabi katakan sepersepuluh. Kemudian Nabi katakan dan orang tidaklah dinilai dari puasanya ila biqati ma minha, kecuali sesuai dengan kadar uh, khusuknya, kecuali dengan kadar uh, eh, seberapa besaran uh, uh, uh, aktivitas dan ibadah sholat yang dia perhatikan dan dia pikirkan. Ya. Maka kalau orang yang itu adalah orang yang uh, perhatian dengan sholat, insya Allah tidak sampai total nol uh, persen, uh, tidak memiliki kekhusuan. Kalau orang yang perhatian dengan sholat dan uh, maka insya Allah mesti ada beberapa kadar dari kehusuan yang ada pada dirinya dan menjadi ke, menjadi tugas dan kewajiban kita untuk e, meningkatkan kadar tersebut. Jadi jangan putus asa. Wah, tidak ada nilainya sama sekali. Bukan demikian. Ada nilainya insya Allah ya seperbanding lurus dengan seberapa jauh perhatian kita dengan ibadah salat yang kita kerjakan. Apabila sesama muslimah salat berjamaah, apakah berlaku sunnah berjamaah muslim seperti imam berdiri lebih maju dari makmum setelah salam menghadap makmum dan yang lainnya. Pada asalnya demikian, pada asalnya sama saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan uh, eh, Anisa sakok ikurijal bahasanya uh, perempuan itu belahan laki-laki artinya hukum yang berlaku untuk perempuan adalah berlaku yang berlaku untuk laki-laki adalah berlaku untuk perempuan kecuali terdapat dalil khusus tentangnya. Maka tentang masalah sholat berjamaah, maka perempuan, imam perempuan boleh maju di depan sof, sebagaimana imam e, laki-laki, e, akan tetapi dianjurkan, ya, dianjurkan, tidak wajib, dianjurkan untuk berada di tengah-tengah sof, sebagaimana praktek dua e, ibunda kita, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhumah. Adapun yang lainnya, uh, adapun perkara-perkara yang lain jika kita tidak jumpai dalil yang mengkhususkan, uh, maka pada asalnya sama. Apakah kita mengucapkan takbir ketika kita mau sujud tilawah dalam sholat? Jawabannya iya. Kalau kita sujud tilawah dalam sholat, maka turun ya mengucapkan takbir, Allah Akbar, dan bangkit juga demikian. Terkadang saya sampai putus asa jika ingat amalan saya karena takut e, banyaknya tidak ikhlas. Jangan-jangan amal saya sudah lebur gara-gara tidak ikhlas. Maka orang tidak e, satu hal yang patut diperhatikan orang tidak boleh was-was. Ya. Kalau orang kemudian dalam e, perhatian dengan masalah keikhlasan itu satu hal yang bagus. Akan tapi kalau orang itu jadi was-was, uh, dengan masalah keikhlasan, maka ini juga godaan setan. Ya. Maka di antara bentuk godaan setan adalah membuat seorang tuh was-was dengan amal-amalnya. Maka yang seharusnya menjadi sikap kita, kita perhatian untuk banyak-banyak beramal, sungguh-sungguh beramal, meningkatkan kualitas amal dalam masalah keikhlasan. Uh, akan tapi jangan dan tidak boleh sampai level was-was uh, ah, wah tidak ada nilainya semua lah amal saya kayaknya tidak ikhlas semua wah saya, saya manusia hina atau tidak ada nilainya kalau begitu jadi ahli maksiat saja nah itu nanti maksud setan demikian ketika orang itu putus asa dan was-was dengan masalah-masalah semacam ini akhirnya dia akan mutung nah akhirnya uh, terjemus dalam apa yang uh, diinginkan dan ditargetkan oleh setan Berilah nasihat kepada uh, orang yang sangat mudah putus asa dan kecewa dengan keadaan. Manusia akan sering kecewa, kita akan sering kecewa jika kita bersandar dengan manusia. Jika kita menggantungkan hati dan mengandalkan manusia. Ya, kita akan sering kecewa dan kita sering akan uh, susah. Namun uh, kita akan lapang-lapang saja, kita akan berhati yang lapang, jika kita menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mengandalkan manusia dan menggantungkan harapan kepada manusia, maka manusia satu hal yang patut kita perhatikan, manusia sering mengecewakan. Maka gantungkanlah harapan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah Anda gantungkan harapan Anda kepada si A, si B. Saya berharap dia begini-begini, saya berharap dia begitu-begitu, maka Anda akan sering kecewa. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu